إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المصنفين العاملين المخلصين والأئمة المجتهدين وإلى الأولياء المتصرفين أينما كانوا خصوصا ما يصومون وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا ومرشدينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء وأمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمن أحبنا وأحب إلينا ولقضاء حاجاتنا ولقضاء حاجات أخينا الحاج عبد الحليم الفاتحة لنجاح أولادنا وبناتنا ونجاح طلابنا وطالباتنا ونجاح تلاميذنا وتلميذاتنا وفلاحنا وفلاحهم فلاحا عاما شاملا في الدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة ولكشف ما بنا وبأهلنا وأولادنا وبأولادنا وبناتنا ولكشف ما بوالدينا ووالديكم وإخوتنا وأخواتكم من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ومصائبهما وآفاتهما الفاتحة أعوذ بالله استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فارد علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فارد علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فارد علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فارد علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى واغفر علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه الله المصطفى فرج علينا الله يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حسبنا الله رب เป็น45 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أنبياء حسبنا الله لأنفسنا حسبنا الله لأنفسنا حسبنا الله لأزواجنا حسبنا الله لأزواجنا حسبنا الله لأولادنا حسبنا الله لأولادنا حسبنا الله لبناتنا حسبنا الله لبناتنا حسبنا الله لذرياتنا حسبنا الله لذرياتنا آبائنا حسبنا الله لآبائنا حسبنا الله لآبائنا حسبنا الله لأمهاتنا حسبنا الله لأمهاتنا حسبنا الله لأجدادنا حسبنا الله لأجدادنا حسبنا الله لجداتنا حسبنا الله لجداتنا حسبنا الله لإخوتنا حسبنا الله لإخوتنا حسبنا الله لأخواتنا حسبنا الله لأخواتنا حسبنا الله لأقربائنا حسبنا الله لأقربائنا حسبنا الله لأصدقائنا حسبنا الله لأصدقائنا حسبنا الله لمشايخنا حسبنا الله لمشايخنا حسبنا الله لتلاميذنا حسبنا الله لتلاميذنا حسبنا الله للمسلمين والمسلمات حسبنا الله للمسلمين والمسلمات حسبنا الله لحاجاتنا حسبنا الله لحاجاتنا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لخواتم أعمالنا حسبنا الله لخواتم أعمالنا حسبنا الله لغفران ذنوبنا حسبنا الله لغفران ذنوبنا حسبنا الله لكفارة سيئاتنا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 أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اهدنا شر الظالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك الكلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك الكلام ولا إلا الكافي لكل كافي كفى الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله الذي انعم علينا وهدانا على دين الاسلام الحمد لله الذي انعم علينا وهدانا على دين الاسلام الحمد لله الذي انعم علينا وهدانا على دين الاسلام اللهم صل على سيدنا محمد الضاقت حين في يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الضاقت حين في يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد قدرت أدركني يا رسول الله لقضاء حاجاتنا وتيسير أمورنا وترك البلاء عنا وعن أهلنا وأولادنا وذرياتنا وأقربائنا وأولادنا وتلاميذنا ولتيسير أمورنا وأمورهم وسلامتنا وسلامتهم ونجاحنا ونجاحهم وفلاحنا وفلاحهم بحق الفاتحة Yeah. Oh. Ya. Yeah. Uh, Malaysia banyak serangan Wahabi. Jadi kesalahan pemerintahan Malaysia itu calon-calon dosen itu dikuliahkan di Saudi sehingga mereka membuat tulisan, bikin seminar-seminar sama dengan maaf kalau ada sebagian Salafi, sebagian PKS, sebagian yang ada di Indonesia pulak balik mesti mempermasalahkan tawasul itu syirik lah kemudian eh, minta-minta eh, doa tabaruk itu nggak ada kirim tuh dan ini lagu lawas nah ternyata saya diutus terori ke sana itu juga antara lain dalam rangka itu makanya buku saya tak berikan ke sana ini baru lagi terus alhamdulillah mereka dapat support dari kita itu senang sekali. Kemudian ketuanya tak berikan buku dari sini, tak tunjukkan ini ini. Ini yang selama ini dicari senang sekali. Nah, sedianya ngaji toriko itu murni toriko, tapi karena nah, beliau sedikit tahu, saya tahu banyak-banyak dalil ini, kemudian disuruh juga menerangkan masalah tawasul, kirim tunggu dan seterusnya. Alhamdulillah kalau acara sukses dan mungkin tersukses sepanjang masa oh. dibanding yang sebelumnya. Eh, dulu-dulu menggelar acara seperti itu katanya kalau bisa 300 orang itu sukses. Hmm. Nah, biar saya nggak gelo, sebelumnya juga sudah diberitahu nggak seperti di Indonesia ustadz ini. Nanti kalau 300 orang saja itu sudah sukses. Biasanya kurang dari situ. Dan perkumpulan kita al khidman ya, embrionya NO lah kalau di sini. Eh, itu yang paling banyak, 300 orang itu sudah yang paling banyak. Yang lain-lain kelompok-kelompok lain, salafi macam-macam itu nggak banyak. Meskipun dosen-dosennya banyak salafi tapi nggak punya pengikut. Gitu. Jadi nanti malam kalau memang nggak banyak mohon Ustadz Mama Oh ya Tapi nggak majalah. Nggak majalah. Semuanya Allah yang menggerakkan hati juga Allah Eh, itu di masjid besar, di masjid kerajaan bagian apa? Dekat Sepang, dekat sirkuit. Masjid itu sangat besar dan itu full bawah dan atas. Perkiraan saya lebih 2.500. Sehingga pihak kerajaan itu senengnya bukan main. Sampai menyebut saya itu guru besar Uin Malah. Percaya. Berjaya. Berarti Ustadz harus menambah kelemuan kan. Biar guru besar. Lalu tak kekuruan. eh kak, itu kosong ini lho, anu, anu apa ini? Jadi pindah-pindah sini kosong. Saking oh ada fotonya di hati saya. Oh. Saking senangnya pihak kerajaan itu, eh, wakil yang mewakili pihak kerajaan itu kemana-mana saya diikuti makan diikuti mau kemana diantar padahal setiap dia orang yang nah, eh, tengkulah apal saya nggak ngerti sangat dihormati mestinya di sana nggak tahu deh kamu saya juga pakaian ini di foto pakai pakai eh, makan di itu piring di masa saking seneng. tahu oleh sakti saja <laughs> dan insya Allah nanti diminta ke sana. Berarti nanti anu sana cabang sak satu. Benih-benih nurul tadi. Dan itu uh, penduduk Malaysia, bukan TKI. Uh, ada yang keturunan Indonesia sudah turun tiga, turun empat, tipe eh, Muftinya itu keturunan Jepara, turun tiga apa turun empat itu. Itu juga ikut foto bersama. Kemudian Raja mana itu keturunan Bugis, tapi sudah turun nggak karu-karuan. Hanya mereka masih tahu kalau keturunan Bugis. Ada juga eh, Raja Terengganu apa ya apa itu keturunan eh, apa? Sumatera Barat itu apa? Minangkabau. Minangkabau. Terus kepala polisi Kapolri lah kalau di sini ya. itu juga eh, keturunan Indonesia. Eh, sebagian menteri wakilah yang sekarang pun Abdul Rozak ini eh, menggantikan Abdullah Badawi itu juga punya nasab Indonesia. Oh. Terus uh, jumlah orang yang berdarah Indon, Indo Indonesia baik yang sudah menjadi penduduk sana karena sudah turun temurun atau sudah yang megang IC di koma lah belum berKTP sana tapi di apa uh, berlisensi sana atau yang TKI resmi plus yang tidak resmi itu sekitar 7 sampai 8 juta sehingga tak mungkin mereka apa macam-macam pada Indonesia itu enggak mungkin. Ditinggal sekian banyak orang kalang kabut mereka. <coughs> itu Malaysia. Eh, sekali lagi masih sangat butuh support dari kita. Eh, di sana mencari orang-orang sekali ber apa Mas Duki mungkin enggak nemukan kita. Mm, mencari orang eh, alim, seorang alim sekali ber uh, Kiai misalnya ya Sahal Mahfud jadi ya memang mereka sedikit salah kenapa sempat ngiblat ke Saudi dulu-dulu mereka akan memondokkan anaknya ke Indonesia ini terus ke sana jadinya begitu nah oke lah mungkin beberapa pejabat mereka yang megang tapi kita mau niru NOD Indonesia masyarakatnya kita nanti yang yang megang civil society. uh, terus kehidupan keagamaan masih marak di sini. Di sana untuk Jumatan itu uh, karena jumlah masjid dibatasi uh, ya sekitar antara 5 sampai 7 kilo kalau mau Jumatan itu. Mendirikan musola pun harus izin, berlisensi. Gak boleh musola liar itu. Gak boleh. Jadi semua milik negara. Sehingga karena musola itu milik negara, maka muadzinnya, pembiayaannya, listriknya ya ditanggung oleh negara. Kelebihannya semuanya dibiayai negara. Kelemahannya masyarakat kurang musola barang nggak iso nggak iso bangun. Itu eh, kelemahannya begitu. Ada plus minus. Eh, terus apa mereka mengalami krisis juga beberapa waktu lalu itu ada peram, atau perampingan itu rasionalisasi tenaga kerja jadi perusahaan-perusahaan itu banyak melakukan PHK tapi untuk selanjutnya dipersilahkan mendaftar lagi dengan seleksi yang sangat ketat eh, orang barat yang disuruh menseleksi eh, nggak eh, peduli apa dia asli Melayu atau dari Indonesia pokok memang memenuhi kriteria diterima lagi di perusahaan dan akhirnya yang banyak diterima TKI TKI karena lebih ulet lebih profesional tak nah, orang Melayu sendiri eh, eh. terlalu Melayu ter terlalu Melayu jadi kalau kepingin alim tetap di Jawa tetap di Indonesia. Kalau kepingin boleh duit pena, boleh. Tapi habisnya juga pena. Nah. Saya hitung-hitung eh, plus minusnya lebih nikmat di Indonesia, lebih nikmat di Malang. Berarti hujan batu. Nah. Di negeri orang Iya model. Tahu kok negeri sendiri. Ya kan. Saya sempat mendengarkan, mengamati eh, orang sambutan kan sebelum saya ada sambut itu memang ada beberapa istilah yang beda dengan sini. Eh, nanya. berhasil sukses itu jaya. Oh. Hmm. Alhamdulillah eh, sambutan dari kerajaan. Malam ini kita benar-benar berjaya. Hmm. Kaum muslimin muslimat yang hadir <laughs> di luar ada 20 bus datang. Mas. Bis. Oh. Mas Sofi. Mas maaf. Mas maaf. Mas sorry. Terus kalau saya sempat dipijeti mu, eh, murup kan disuruh melumang malik. Pusing kan? Oh, pusing, pusing. Oh, balik. Nah, oh, gitu. muter gitu. pusing. benih benih ngelu bisa Terus saya bilang itu kalau di Indonesia balik berbalik. Kalau di sini balik pulang, enggak? Oh balik pulang Penggunaan kata ada ada ada kemiripan makna. Ini penggunaannya baik. Ini kipas ini pusing. Kenapa enggak pusing? Oh. Ada kipas. tidak ada pusing. Enggak ada pusing. ada kipas. Terus kecelakaan itu kemalangan. Oh itu ada kemalangan. Malang, malang. Eh, percaya kemunculan. Kalau kang itu. Kita umat Islam, umat Muhammad harus rapat bersatu Hal dicopot. Oyo-oyoan itu. Eh. <laughs> Tapi masih mereka masih paham dengan ceramah kita itu. Saya kira itu pokoknya perlu sampean kemarin saya. Ya bolehlah percaya kita, kan? <laughs> Tapi harus sakti dulu gitu. keberkeagamaannya negara kita. Iya, jamaah pengajian karena semua dibatasi negara. Jadi muadzin harus berlisensi, guru Quran harus berlisensi, semua terdaftar dan akhirnya dibiayai negara. Nah, saya pikir nggak ada diniyah nggak ada. Kalaupun ada yang resmi dibiayai negara. Nah, padahal jumlahnya sangat kurang. Eh, anak-anak eh, itu eh, ngajinya ya hanya dari sekolahan itu. Yang kepingin tambah, yang ngaji di rumah diajari orang tuanya sendiri. Kalau kebetulan orang tuanya bisa ngaji. Pokoknya lebih yes, yes, muni lah. <laughs> Muadzin PNE. eh kayak jamaah al-khidmahnya Rori itu sudah berlisensi sehingga membuat acara kayak begitu semua biaya kerajaan. Yuk. Termasuk FPP. tak kasih barang, saya istirahat <laughs> Tapi cete barang. Iya. Semua. Dosa, tapi kan di sana sebetulnya katanya syariah Islam. Kok bisa tidak berdaya? Ya kan karena Islam diformalkan itu maka semuanya menjadi tanggung jawab negara. Hatta urusan imam masjid adan pun tanggung jawab negara. Sementara dana negara kan ya terbatas. Jadi mengeluarkan izin masjid itu negara menganggarkan untuk pembangunan sekian, pembebasan tanah sekian, terus berarti nambah jumlah imam sekian, muadzin sekian. Jadi membangun satu masjid itu berarti nambah anggaran. Sekian. Ya, itu repotnya nambah masjid itu. Soalnya Islam Tahdir tahdir ngeten. Tahdir barang ngeten. Eh ya apa? Enggak enggak enggak marak kayak begini. Penanya jadi ya. <laughs> Terus acaranya di sana kemarin istighosa, istighosa ala NU itu. Tapi beberapa kita potong biar nggak panjang. Terus habis itu salawat maulid tiba itu. Itu pun kita potong, tahlil kita potong khawatir pro kontra karena masih ngawali. E, setelah itu sambutan kerajaan terus ya. Waktu terpaut jauh. Sana ikut Indonesia Tengah jadi kalau sini jam 8 malam begini, sana jam 9. Tapi masuknya sholat lebih dulu sini. Jadi subuh itu jam 6 sana, ya jam 6 seperempat. Masuk waktu subuh, jam sana. Jam Indonesia berarti jam 5 seperempat. Malang jam 5 seperempat, sana 6 seperempat baru masuk subuh. Padahal sini 4 seperempat, masuk subuh. Masuk zuhur setengah dua, masuk arsar setengah lima, masuk isak setengah delapan. Eh, eh, masuk maghrib setengah delapan. Masuk isak sekitar jam sembilan. Kok bisa tidak bersama majukan? Nanya. Kok gak kordon bersama? Itu ada tidak sama. Oke, hampir sama. Pas bukan jenis-jenis tanaman sama, jenis rumput sama, jenis wit-witan yang alas ya hampir sama. Tapi kenyamanan, ketertiban beda. Hampir nggak ada mobil membunyikan klakson. Apa? Jadi karena yang namanya klakson bunyi berarti marah-marah. Nah, emosi. Eh, <laughs> Kene lek gak muni gak lega Ping ping ping. Terus eh, apa pelengsengan-pelengsengan di tepi jalan-jalan tol-tol itu kan apa ditanami rumput itu. Nah itu kalau ada rumputnya kering atau kena longsor itu sementara biar nggak terus tergerus ditutupi terpal apa ya eh, dirasani karo Iku lek terpal neng Indonesia nu hilang langsung. Awalnya nang pulau. Sambil bukan di jurang kan di satu etnis. Eh, Ele, etnis tertentu. Juro yakin. Eh. Kan jamaah itu bil kunut maksudnya sepi sepi jadi kalau kehidupan agama semangat mengamalkan masih lebih baik malah baik ini uh, yang habis pengajian itu saya akan pulangnya sebelum subuh karena terbang jam 8 berarti jam 7 sudah harus masuk di bandara. Nah, padahal jam 6 seperempat baru masuk subuh. Sehingga saya nggak sempat tahu eh, apa. Kemudian yang hari pertama saya datang itu karena malam apa eh, masih lelah, nggak jamaah di masjid, jamaah di eh, apa dengan teman-teman jamaah dari malam di rumah situ. Sehingga nggak tahu apa Eh, kondisi jamaah di masjid saya. Tapi yang di masjid raya itu saya suruh imami isya sama e, gimana nanti pakai wirid? Iya pakai wirid, pakai doa. Ya. Saya nanya dulu katimbang jadi fitnah. Sama kalau begitu kan. Iya. Ya. Terus saya di Masjid Bandara, musolanya Bandara, Imami ternyata juga pakai gunung, Pakai gunung. Itu situasi. Ya itu tadi salah langkah, tapi sekarang sudah mulai pihak kerajaan ya, termasuk menggerakkan al-khidmah itu kan ya dalam rangka mengurangi geraknya Wahabi. Ya, oh, kalau kayak dosen-dosen itu kan pegawainya negara, eh, bukan pegawainya kerajaan. Dan negara nggak nggak bisa terlalu intervensi pada kerajaan. Berbeda ya antara kerajaan dengan negara. Eh, kalau eh, dosen itu kan pegawai nasional eh, pemerintah pusat itu yang gaji nanti masalah urusan agama itu urusan raja raja karena kondisi keberagaman masing-masing negara bagian itu beda sehingga eh, eh, eh, kalau diseragamkan dari pusat nanti yang Terengganu yang ini ini beda terus itu terserah kebijakan raja kerajaan. Tapi kerajaan terbuka sengketa. Artinya masing-masing masih ada kerajaan-kerajaan. Eh, iya, gitu, karena kan negara-negara bagian itu ada raja. Oh, perkumpulan dari kerajaan-kerajaan kecil itu Pak. Serikat dari negara-negara kecil. Berarti ada kerajaan kecil begitu kan? Eh. Kalau raja kerajaan kecil berarti orang Iya. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 22. Inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Setuhune saelek-eleke kewan indallahi nurut Allah yaiku asummu wong-wong sing budak kupinge opoen Nah. al bukmu kang bisu-bisu alladzina rupane wong-wong sumul bukmu layak kiluna kang ora padha nih pikirane enggak gelem merenung mikir pertama asummu itu jamak dari asom al-bukmu jamak dari abkam ahmar humrun asfar sufrun abiyat bidun aswad sudun asammu summamun dengan begitu kan fu'lun lah summamun idgham jadi summun abkam bukmun itu jamak makanya badalnya pakai alladin Eh, kemudian kalimat alladzina la yaqilun orang-orang itu apa uh, sejelek-jelek binatang menurut Allah itu yang tuli, yang bisu, yang tidak menggunakan akal pikirannya. Kalimat alladzina la yaqilun itu menjadi korina bahwa yang dimaksud mulai jawab itu bukan binatang beneran tapi itu manusia gitu kan? karena kalau binatang beneran nggak perlu ada kalimat aladina layak kilu eh, yang dimaksud asumu itu juga bukan binatang tapi manusia yang tidak mendengarkan kebenaran tidak mendengarkan Al-Quran. As-summu al-bukmu alladzina la yaqilu. Nah, Quran itu kalau ngilok nih yang begini, ngilok nih pol-polan pisan, entek ngamek kurang ngolek. Enggak mekur sak ele-ele menungso, itu kurang nemen. Nah, Ancene kewan, ini kurang nemen mana? <laughs> Anjane eh, kon ni sak elek-eleke kewan. Gitu. Dan nggak apa-apa sebetulnya misui kepada orang yang layak dipisui itu. Orang orang kesopanan. Kelakuan Orang kesopanan kehalusan sehingga saatnya harus keras pun tetap halus itu keliru. Saatnya harus misuh pun tetap boso itu keliru. Quran itu nggak segan-segan nek waya misuh ya misuh. Nah, tamu. <laughs> Yang saya rugi tak <laughs> Kalimat-kalimat afala sirun itu kan pada karena matamu picek kan begitu. Enggak ah, melek aja men. Eh, afala ah, afala sirun eh, Abu Bakar itu terkenal orang yang sangat santun, adib, sangat beradab. Tapi ketika si keponakannya eh, ada tamu, terus Abu Bakar pesen, saya ada perlu dengan kandeng Nabi, tolong tamu itu di apa, dirawat, dihormatilah, wedangi, mame dan sebagainya. Entah karena apa, Abu Bakar pulang dari kanjeng Nabi ternyata tamu itu sik ndongo ngewet kang ya durung. Ya malu Abu Bakar. Terkenal orang yang sangat dermawan, ternyata tamu berjam-jam wedange enggak gak metu. Itu mem layak dorong dorong dorong Padahal ya ini foto. Nah, akhirnya Abu Bakar misui si keponakannya itu sampai-sampai bersumpah ya, bersumpah demi Allah nggak akan memberi makan dia. Terus disindir Quran walayak tali ulul fadli minkum basaati ayyutu ulil kurba. Tafsirnya kalau di Allah yuktu ulil kurba. Jangan sampai orang-orang yang punya kelebihan harta walayat ulul fadli mingkum wasaati. Orang-orang yang punya kelonggaran rezeki walayat tali ilah. Jangan sampai bersumpah untuk tidak memberikan makan kepada seseorang. Karena turun ayat itu Abu Bakar pun bayar kafarat, men, apa, membuyarkan sumpahnya itu. Tapi wis dipisui ya budak. Itu. Cara kene apa? Goblok. Ana bahasa Indonesia e dobol. Ya, Abu Bakar yang kamu ilustrasi pancing. Aja dengan ban rumah itu. Ya terus ngomong ya. Eh ternyata baik. Baik itu tidak harus senantiasa baik sepihak. Baik itu adalah baik yang proporsional. Baik yang sesuai dengan apa yang diminta oleh kondisi. Jadi eh, gelas elek mau golek ini tutup yang sepadan rada elek itu baik. Kelas eh, gelas elek kotor mau golek ini tutup emas itu gak baik. Ya, Muzaki mau golek ini wayu. Jadi pufu yang paling baik itu kita dapat istri terlalu cantik gak baik. Istri dapat suami terlalu ganteng juga suka gak kupu. Eh, ya, ya sesuai. Yang paling baik itu sesuai. Maksudnya khusus harus elek. Gitu. leko, leko. <laughs> harus etis. Nah, sekarang konteks Indonesia. Islam punya idealitas sekian poin. Ya, nah, ini harus dilaksanakan, ini harus dilaksanakan, ini Tapi kenyataannya dengan segala kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki rakyat Indonesia, isoning ini doi. Dipaksa lebih dari ini pecah negara Orang-orang awam nanti kalau harus begini harus begini cek Islam Islam wis tak neng Kristen nggak enggak apa tuh, nanti ya. dosisnya Indonesia itu ya ya, ya, ya segini ini nah, ini ini untuk konteks Indonesia pelaksanaan Islam begini ya. sudah baik itu ya ini. kalau lebih dari itu nanti negara pecah terus terlalu saklek terlalu dituduh sadis macam-macam akhirnya Malah mereka lari mencari agama, toh agama apapun dilindungi negara. entil? Eh, orang murtad dari Islam masuk Kristen gak akan dibunuh. Mending mereka ikut Kristen aja enak seminggu bisa. Ya. Sehingga yang baik itu tetap tetap Baik itu sepadan. Nah, uang kelakuannya kurang ajar, dipisui itu sepadan dan itu baik. Eh, kepada orang semisal Abu Jahal, orang semacam Abu Lahab, Quran mengatakan inna syarat kawab itu adab, itu sopan, eskufu. Justru orang semisal Abu Jahal, Abu Lahab itu kalau diberi apa sebutan tidak inna syarat kawab, inna khairul insan, ini tambah. ternyata ada apa, kehalusan rasa, kepekaan rasa itu tidak harus senantiasa diekspresikan dengan bentuk kehalusan, kelemah lembutan dan sebagainya. Bentak pun kalau saat yang bentak ya nah, termasuk apa? Makanya karya sastra ya, karena mengkilas balik situasi yang dialami oleh si adib itu, oleh sastrawan itu. Kadang-kadang bahasanya ada yang sopan, ada yang enggak ya. Ya, dia melihat situasinya. Hmm. Sampean eh, membuat apa laporan tentang kehidupan Gandoli dengan bahasa yang Qur'ani itu dapat diguyu wong. Harus pakai aurat daripada aurat. Harus terus terang, lugas. Yes, pokoknya. Ada lubang di mana Lubang berjalan-jalan. Nah, ini menjawab pertanyaan sebagian orang katanya Quran itu sastranya tinggi. Tapi kenapa juga mentolo menyebut inna syarrat dawab afala taqilu. Nah, eh, sastra tinggi, sopan santun tinggi itu ya ya pas itu. Pas dengan situasi muktadol hal. Muktadol hal. Dan balaghah itu ya muktadol hal ayat innaka la tusmi'ul mauta itu kan sumu juga ya. Apa? Tuli. Wala tusmi'us summat du'a'a idza wallau mudbiri. Muhammad, zaman nggak bisa membuat orang-orang mati, membuat orang-orang tuli bisa mendengar dakwah sampean nggak bisa. Nah, e, celakanya orang-orang Wahabi itu menjadikan ayat itu sebagai dalil bahwa talqin itu nggak bisa karena mayit sudah nggak bisa mendengar. Alasannya inna kalatus me'ol mauta walatus me'os summa. Nah, iya kan? Nah, kenapa penafsiran kayak Wahabi itu salah? Ayat itu sama sekali tidak menyangkut orang yang mati dikubur. Eh, sehingga kalau dijadikan ayat, lho wong mati nggak iso krungu lha apa kon talqin. Ora guna gunane. Itu salah tepat di belakang ada korinah yang dimaksud mauta itu bukan orang mati di kubur. Itu orang kafir yang hatinya mati. Karena dilanjut dengan kalimat idza wallau mudbirin. Apabila mereka sedang lari berpaling. Nah, kalau mati beneran nggak mungkin lari berpaling eh, Kalimat kita wala mudbirin lari berpaling. Itu yang dimaksud ya orang hidup tapi hatinya mati. Nah, terus ngapain kok dimaknai orang yang mati di kuburan ya? ya mosok mereka bisa lari. Nah, itu Gak ngerti pala Ini yang dimaksud syarat kawab itu manusia, asummu itu ya manusia, al itu ya manusia, korinahnya ada kalimat alladzina layak yaqilu. Ya, yang jadi permasalahan eh, orang yang tidak mendengar wahyu, dakwah dan seterusnya kok dikatakan serot jawab sejelek-jelek hewan, sejelek-jelek binatang itu kenapa? Ini. Gitu. Eh, kalau di akhirat binatang kan nggak sampai masuk neraka, Bahkan anjing itu karena setia nunggu ya ashabul kahfi tambah ikut-ikut masuk surga. Gitu. Kan? Berarti seelek elek kewan nggak sampai tersiksa di neraka. Tapi lek menungso ya. eh, eh Tuhan nasu wal hijaroh Eh, batu berhala yang mereka sembah jadi bahan bakar neraka, yang nyembah nasnya juga menjadi bahan bakar neraka. Inna syarat dawa. Saya tadi ngomong di semua sana. Kalau di dunia itu pedus mati kalau menungso mati itu lebih gilani menungso mati. Ono wong sekar apa gantung diri atau ono wong dibelah kulune terus ono wedus dibelah kulune. Wedus dibelah kulune sama demai sampai makan pun lo nggak jadi nggak apa-apa. Ya. Tapi menungso, hmm, wotin. Ya, kiri kere nggak karu-karuan <laughs> teman Terus busuknya batang manusia itu juga melebihi busuknya batang binatang. Nggak percaya coba anda. Nah, mayat nggak usah dikubur, dibiangkan melempuh begitu telung dino. nggak karu-karuan gitu. Nah, sementara kalau wedus ya biasalah. Ini lebih jelek daripada binatang binatangnya temenan syarat tawa kal an'am balhum andol. Terus podo-podo nggak adus, wedus nggak adus sakulan. Wis ambune wis ngene kok. Dan kita masih betah. Long dino. Ayo coba menungso. Menungso nggak cewek, nggak adus, nggak sikatan, sakulan. Kak karu-karu. Eh. Perkara tampil lebih terhormat, lebih wangi itu kan karena amilu solihah. amanu wa amilu solihah. Asfala safilin ya, illalladz. Eh, karena kita amilu solihah, berbaik pada diri, dikeramasi, disabuni, ini kan amilu solihah. Akhirnya tampilnya jadi agak baik. ini. Sebetulnya agak podo-podo nggak didusi rotat nahu asfala sapi luweh nemen tembak kewan sarot kawan Terus dalam menyakitkan hati manusia itu lebih bisa melukai hati daripada binatang. Wedusmu mau kongkon nggak manut nih sama sekali. Jadi wedus. Kak mati mangkel teman-teman. Arab mriko anu apa jenenge ber berpaling. Monggo. Paling sini Pusing-pusing. Pusing. Monggo Pak Mus. Kita lanjut. Terus mereka itu kan kafir, nggak nyembah, nggak manut. Eh, kalau misalnya wedus nggak sholat, maklum, karena memang ya ya ya dicip, apa tubuhnya itu diciptakan seperti itu. Wedus ruku, oh ya memang nggak nggak iso ruku, makanya nggak disuruh <laughs> ruku. Sujud ya nggak iso, nggak disuruh sujud. Ya, ya. Nah, menungso iku ngadeko iso, Fatihah iso, ruku iso, tahiyato iso, tadaburo iso, dan ketika nggak melakukan itu kan berarti wedus. Nah, wedus sih pantas pancen ora iso. Bersedih. Nek wedus paling enggak kadek-kadek. Wis kadek sujud pun Terus yang agak serius sedikit, makhluk yang diberi kenikmatan paling banyak itu manusia. Eh, sama nek nyawang kire. Kire itu akan eh, menikmati sesuatu yang bagi mereka paling nikmat kumpul bojone. ruwepot. Karena yang lanang kudu nunggang sing terus tak melepuh. mlebu eh, Ya. Iya pitek ruwepot karena ditunggangi atasnya katik eh cendek. Enggak melebu melebu repot. Yang paling enak plek itu ya menungso. Ah, kayak ya, Pas, betul. Iya. Istilahnya bukan plek, selep. Makhluk yang nikmatnya paling banyak itu manusia. Tapi paling kubur juga. Lain. Iya. Nikmat apapun. Yang paling bisa menikmati makanan juga manusia. Hewan sak kulit-kulite. Lek menuso bukan hanya sak kulite. Cilai kulite direbus sik dibumboni sik dimpukne. Itu itu manusia. Yang paling nikmat itu manusia. Makanan, pakaian, berkeluarga, umat. Ya. Terus masih punya kenikmatan lebih. Eh, kewan itu paling nikmat biologis, nikmat fisik itu. Tapi menungso masih diberi kenikmatan yang sifatnya batin, spiritual. Ketika saya sampean misalnya dapat eh, masalah fikih, cari kemana-mana nggak temu, buka berbagai kitab, sakulang nggak ketemu. Dajak misalnya tulen Mbak Yakub, tuku buku, loh, oleh ono. Itu puasnya Iya, luar biasa. Misalnya ngerjakan soal matematika, garap momentum, kai iso suwe wah lagi gila, gak rumus ABC. Kan itu ya. Jadi ada kenikmatan akhlia, ada kenikmatan rohania Jadi bisa menikmati lagu, bisa menikmati apa, membayangkan cinta. Nah, ketika manusia itu menjadi makhluk yang diberi nikmat paling banyak, tapi dia juga paling kufur, itu kan greget nih Zaman dua mantu, ya. sembarang wes mau, wae omah kayak nih Anakmu sing paling cantik mu yo mau wae. Padahal ini yo kena elek ireng. Itu macam-macam. <laughs> Etnis lagi lah Saya macam-macam. Ya. Sembarang, omah sembarang ya. sih wes. <laughs> Terus ketika diperintah oleh marotwane banggel, mau esopo eh, marotua nggak gregeten. Padahal semua fasilitas dari mertua. Dia datang wis nggawa klopo sak pikul iku tok lho. Gitu. Sampai ono antok. Lagi kono antok. Nah, sapa enggak ngerti? Lebih gregetnya lagi ketika mertuanya itu menyebut begini, Kenapa saman kok nggak mau? Saman kan ya wis tak dulu. Ya wis tak rapekne karo anakku, omah ya wis tak kekne. Tambah dia enggak, bukan dari saman, saya bikin sendiri. Enggak ada yang dari sampean, saya sendiri mengingkari pemberian si Apa gak lebih gregetan lagi? Nah itulah manusia yang kubur. Greget nepol. Makanya kalau dicap syarat syarat jawab is maklum. Nek kewan di kongkong gak tandangi rosok maklum panjen goblok itu. Gak patek greget ini. Di kongkong syukur gak syukur maklum mati ya titik panjen kewan. Baik. Oh, Terus uh, tempo hari itu ada pengajian bersama saya seorang Gusti Malang itu dia mengangkat sosok Abu, Abu Bakar bahwa orang yang imannya paling baik itu Abu Bakar Abu Bakar itu ketika Nabi datang dari Isra Mi'raj menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar itu, "Saman percaya apa enggak? Tak ceritani sesuatu yang enggak masuk akal." Saya percaya. Apapun yang saya menceritakan, meskipun paribasane telek di video enggak. saya percaya. Nah, eh, terus ada doa dari siapa gitu menurut siklus itu bahwa beliau berdoa begini, Allahumma Allah, uh, Allahumma atini iman al juhal. Ya Allah berikan saya imannya orang yang bodoh bodoh Gak usah mikir-mikir. Perintah tandangi. Dikongkon iman, iman gitu ya, gak usah mikir. Jadi iman yang paling baik itu imannya orang bodoh. Nah setelah itu uh, apa beliau menyindir masalah rokok. Nah di kitab apa? Nah, saya lupa. Itu menceritakan bahwa Nabi sambil menunjuk pohon itu, ya fulan la takul hadis syajarah. Ya, syajarah yang dimaksud itu apa? Oleh orang barat diterjemahkan sijarah. Sigaret. Hmm. Sigaret ya apa? Tumbak, tembakau. Ini enggak usah mikir kadar nikotinnya berapa. Ya, kan? dan itu haram itu dalam situasi apa. Ya. Kan? Udah, terima aja sudah. Pokoknya ada hadis lah takul hadal hadis saja, Jangan lakukan itu. Enggak usah kasihan inilah ini tambah enggak ini. Nah, arahnya kayaknya iman yang baik itu iman yang enggak usah mikir-mikir. Nah, gitu lah. Lah, yang benar kalau saatnya harus dipikir ya harus dipikir. Kalau saatnya enggak boleh berpikir ya enggak, ya tak abuti. Mestinya beliau itu ceramah mengklasifikasi tafsir mana-mana yang ta'abudi, mana-mana yang ta'akuli. Lah, orang yang langsung menerima eh, apa? dawuh dari Nabi langsung itu nggih. Jadi hadisnya itu memang wadah sore Nabi sendiri yang dawuh. Tapi ketika jaraknya sudah jauh begini, kita kan boleh kan akal bertanya, benerak itu hadis? Benerak sanatnya sahih? Benerak itu mutasil? Benar rijalus sanatnya, rawi-rawinya orang-orang yang fiqh, dobit, muktaman, atil, nggak maksiat dan seterusnya. Lah, akal dengan apa kecakapan ilmu akan mengkaji sana akhirnya memutuskan hadis ini muktamad aleh apa enggak bisa dipegangi apa enggak nah eh, makmul bi apa enggak nah yang begitu-begitu itu itu dianjurkan Quran dan kalau nggak mau berpikir begitu, sohi apa nggak nggak ngurus, bener apa nggak nggak ngurus pokok manusia nah, itu bagian dari asumul bukmul ladina layakin. Makanya Nabi juga jauh atin wal aklu. Ya. Ladina liman la aklala. Eh, tuh nah, dilakok nih. Tapi dalam batas apa, apa terbatas hal-hal yang memang eh, ta'abuli. Kalau ta'abudi ya enggak usah. Nah, jadi menurut saya daunnya Gus itu tadi perlu ditafsir lagi. Eh. Berarti kalau melok Jadi eh, sebetulnya orang yang ngelakoknya akali itu ya manut Quran orang yang nggak ngelakoknya akali ya manut Quran kalau memang ayat atau hadis itu memang ghaibiyah ya, nah. yang dulu pernah saya matur e, eh, mutasyabihat itu apa termasuk yang ghaibiyah ma'anil huruf amamal amamal itu yang apa e, ghaibiyah itu yang mutasyabihat yang begitu-begitu iman tok titik nggak usah mikir warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Pokok kami iman. Tapi eh, yang perlu pengembangan, perlu ini ini. Ya, kalau nggak mikir ya afala taqilun afala tubsirun, tambah disuruh mikir. Malah kayak kewan. Satu lagi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pendahuluan tentang ayat ini uh, eh, da'una ilal khair mengajak pada khair. Kalau di jalanan khair ayat al-Islam. Jadi ya'malu ya'maluna dakwah ilal Islam. Umat yang melakukan dakwah Islam. Nah, karena yang dimaksud Islam dan Quran cukup puas dengan menyebut khair. Tidak harus disebut Islam. Maka sebetulnya Islam itu sudah terima ketika yang kita sampaikan pada masyarakat itu substansinya. Tidak harus namanya. Yang penting masyarakat sudah kita ajak jujur, nimbang beres, ibadah yo beres, sudah sama eh, gelem nutup aurat, makan yo halal, nyambut gaya halal, itu substansi Islam kehidupan seperti itu, lingkungan seperti itu, organisasi seperti negara seperti itu, dicap Islam apa enggak itu sudah enggak terlalu penting karena Quran pun juga membolehkan kalau itu cukup dicap dengan khair gitu kan. Andai formalitas itu jadi penting, ini mestinya umat itu ya jauhna ilal Islam. Tapi kan cukup ilal khair. Nggih. Oh, mingkum nggih sebagian. Ya. Eh, ono jauh lah nggak ngerti ya maknane mingkum. Sama tablik. Nah, jadi formalitas itu nggak terlalu penting. Yang penting bagaimana itu, itu tersampaikan eh, kalau sampean ngobati pasien yang trauma, takut dengan dokter, maka yang penting obat itu masuk meskipun zaman pakaian preman. Gitu. Kalau zaman mengutamakan formalitas nggak situ nggak situ nyuntik tambah Melayu. Ummatu yata'una ilal khair. Dan ketika yang kita sampaikan itu substansi, isi, maka Islam bisa diterima di mana-mana. Ketika yang dipaksakan itu formalitas, maka perkembangan Islam jadi terbatas. Padahal kita disuruh berdakwah terus. Wayak muru nabil ma'ruf. Nah, sesuatu yang baik. Oleh Quran juga cukup disebut al-ma'ruf. Dari kata-kata uruf sesuatu yang memang sudah dikenal baik oleh masyarakat. Enggak e, eh, asing oleh masyarakat. Masyarakat itu ngarani sopan santun api. Kalau kita ke masyarakat ngajak sopan santun, pengajian rutin ngajak sopan santun itu makruf. Tapi kalau misalnya masyarakat sini durung mengenal, durung terbiasa dengan jenggotan, lantas ceramah pertama langsung pakai jenggot. Kalau nggak jenggot nggak syar'i, nggak sunnah, itu nggak makruh. Mungkin hak, mungkin, tapi enggak enggak mampu Padahal dakwah itu yakmuruna bil ma'ruf. Kalau menyampaikan menyampaikan dalam konteks tertentu, pahit-pahit pun enggak apa-apa, asal itu hak. Ya, nah. ulil haqqo walau kana murran balighu anni walau ayat. Tapi yang namanya eh, apa membangun masyarakat, alon-alon mereka diajak itu diawali diajak yang ma'ruf ma'ruf. Kebaikan yang mereka sendiri ngerti kalau itu kalau itu baik, merasakan kalau itu baik. Nah, yang benar tapi mereka belum e, merasakan dan belum tahu itu baik, nanti-nanti belakang. Dakwah itu begitu mesti lancar wong sergap sotako diajak monggo sotako ya mesti seneng. Wong selamatan, monggo selamatan diterus ni mesti seneng. Eh, wong seneng selamatan tidak, orang sah selamatan, sumbang di masjid ya tidak bagi orang-orang kan. Itu hak yang tidak makruh, Enggak umum. Nah. Wa yanhauna 'anil mungkar, Mungkar itu dari kata-kata nakiroh. Sesuatu yang tidak diken yang yang tidak dikenal. Ma'ruf itu ma'rifat, isi ma'rifat itu. Ya. Jadi yang masyarakat kenal itu baik. Kalau mungkar masyarakat tidak mengenal itu itu baik. Nah, kalau yang kita cegah itu memang eh, oleh masyarakat memang dikenal itu jelek. Masyarakat nggak mengenal itu baik. Kan gampang saja sebetulnya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu lancar-lancar saja. Kita jadi nggak lancar itu karena menentang arus. Masyarakat ngalor terus jah ini itu. Masyarakat seneng colonoan sarungan, jah ini nggak coba ya wedi. Nggak coba itu kalau seperti kandik Nabi, masyarakat butuh, masyarakat kangen. Memang wangi. Gitu. Tapi kalau turun koyok Nabi terus cobaan ya tambah. <laughs> Nah ini oleh kiai-kiai Indonesia diterjemah dengan membumi. Simbolnya pun juga bu, bumi. Kebenaran yang makruh. Yang memang masyarakat bumi itu mengenal itu benar, itu baik. Nah, jangan terlalu yang ideal-ideal yang tinggi-tinggi. Nah, itu disampaikan sangat terbatas untuk kader-kader saja. yang masyarakat awam, yang makruh-makruh. Nek mau niki lho, Bu. Sanes kula. Ayo ngumpul. Apa direken Bu at Bu? Thank <laughs> Kenapa tidak ya'muruna bil haq? Ya, kan? ya. Wa yanhauna 'anil batil. Tapi ya'muruna bil ya biar lancar memasyarakat, membumi. Nah, menterjemah ini sebetulnya penampilan mubalek, penampilan kiai, penampilan kuat di kampung-kampung itu yang membaur saja dengan masyarakat. Makan seperti mereka makan, nyandang seperti mereka nyandang, Misalnya bikin rumah, ya yes, begini. Jangan terlalu mencolok. Ya, nah. Orang rumahnya wajar-wajar sama rumah gede, golong-golong. Orang jadi, dia aku melok, aku tidak ngomong. Kan begitu. Enggak wajar. Atau orang masyarakat rumahnya begini-begini sama mentereng tingkat limolas. Nah, ya enggak, ya enggak jadi tidak wajar, Karena tidak tidak ma'ruf sikap begitu itu di masyarakat itu enggak nah, enggak biasa mereka kenal. Kalau masyarakat nggak terbiasa dengan jubah, ya kita rungan begitu. Masyarakat belum terbiasa. Assalamualaikum salam. Alhamdulillah, masya Allah. Belum terbiasa seperti itu. ya kita wajar saja. Salam itu di samping mendoakan selamat, ada makna menyapa. Jadi kalau sampean cak yanyar, kemudian masyarakat belum terbiasa setiap ketemu itu salam. Sama ojo kemunculan, assalamualaikum. Ya, sopo Yes, ya, ikuti orang kampung itu aja sudah. Apa? Anjing Pak enggak, berarti tidak putih, cabe, enggak, oh, Piluceng enggak, Itu aja. Perkara zaman sudah diterima, ditokohkan, wes tuwuane yo mandi, ya nah, wuwur, tutur, sembur. Hebat. <laughs> Monggo, zaman sudah jadi contoh, sudah di atas posisinya uswatun asana. Nah, mulailah dimulai ketemu. Assalamualaikum. Toh yang salam itu bukan orang asing, orang yang setiap hari sudah mereka kenal. Jadi makruf dulu lah. Pokoknya bumi. Saya nggak bisa meninggalkan bumi. NU. Berarti tidak boleh memaksakan kerja. Ya. Merkosa. Terus wa ulah humul muflihun. Mereka-mereka yang begitu itulah yang sukses. Yang sukses berdakwah itu yang membumi. Yang sukses berdakwah itu yang apa? Tidak mengutamakan formalitasnya Islam simbol-simbol Islam, tapi yang penting nilainya ya'muruna nabil ma'ruf, yad'una ilal khair. Mereka-mereka itu yang sukses. Kenyataannya kiai sukses. Tapi jamaah tablik takonon dicatat. Berapa orang yang sudah disahadatkan jamaah tablik? Berapa orang yang dulu belum bisa baca Quran lalu bisa baca Quran karena pendidikannya jamaah tablik? Berapa orang yang dulu tidak sholat lalu menjadi sholat gara-gara itu jamaah tablet. Kalaupun ada satu dua. Tapi jutaan orang kampung yang tidak kiai yatuuna ilal khair wa yakuruna. dengan cara yang teleseran. Itu dulu kampung merah, lama-lama jadi kampung santri. Mergosono tujuh puluhan gak garu-garu. Sekarang sudah begitu itu. Ditelaten seperti itu. Itu lebih sukses dakwah seperti itu. Wa ulaika humul muflih. Kalau nggak begitu, ya berhasillah titik-titik. Lulus dengan sukses itu lain. Nabi itu berdoa begini. Allahumma inni as'aluka asihatan fi iman wa imanan uh, apa sih? Tianil. Allahumma inni as'aluka uh, eh, sihatan fi iman wa imanan fi husni khuluq wa najahan yatta'uhu falah. Ya. ya Allah saya mohon padamu sehat disertai iman, iman disertai akhlak yang baik. Iman itu inti habul minallah, akhlak itu habul minannas. iman kuat tok, kuluknya nggak baik kayak Amrozi. Sangking kuatnya iman, mati demi akidahnya pun berani. Tapi menyakiti orang. Itu kan iman yang apa? Tidak fi husni kuluk. Nah, lanjutnya doa itu wanajahan yatba'hu falah. Lulus yang diikuti dengan sukses. Karena kadang orang itu lulus tapi nggak sukses. Gitu. Sudah lulus kuliah tapi nggak bisa nyari istri. <laughs> lulus tapi belum falah. Belum falah. Ya, ya. Lulus berhasil bekerja tapi belum sukses membina keharmonisan keluarga. Jadi ternyata falah muflihun itu yang berjaya itu, yang sukses itu. Enggak sekedar lulus. siapa yang muflihun? Siapa yang sukses? Ya, yang membumi itu tadi. Khair tidak perlu disebut Islam. Namanya cukup sobat jenenge? Ya nah. Uh, sakir, ya, nah, ya. yang paling bisa dilakukan aliran keras itu bukan mengislamkan orang yang belum Islam, bukan mensantrikan orang yang belum santri, tapi merubah paham. Jadi orang yang oleh Kiai NU sudah dibina dari tidak tahlil menjadi tahlil, dari tahlil menjadi sholat, santri, terus itu dipengaruhi terus pindah paham. Jadi bukan dakwah ilal Islam, tapi dakwah ilamat hadihim itu yang mereka lakukan. Yang benar-benar dakwah ilal khair ilal Islam itu ya kiai-kiai itu. Kampung-kampung nggak tahu sholat, nggak opo-opo terus malih tadi sholat. Itu ilal Kenapa? Karena tidak mengutamakan formalitas, simbol-simbol khair. Monggo tindak nggih. Teng pundi Pak Paiman, Pak Paijo. Hmm. Tidak harus Abdul Rahman, <laughs> Abdul Rahim, <laughs> Abdul Halim. Ahmad Marzuki. Tidak ada. Muktamar. Ya, ini prinsip-prinsip NU NO itu begitu membumi. Nah, Saman butuh tetap membumi. Terus yang kedua, eh, yang sukses itu orang yang mau berdakwah begitu dengan cara seperti itu. Kalau tangan sampean kotor, terus meskipun tangan masih kotor, ngucet baju, maka nanti yang bersih lebih dulu ya tangan sampean. Baju belum bersih, tangan sampean sudah bersih. Yang berhasil dulu itu yang berdakwah. Kalau sampean mau menekuni pendidikan, eh, di rumah ini ada TPK, ngajar Quran anak kampung, moco kitab untuk orang-orang di sekitar sini. Yang paling sukses, yang paling jadi api bukan anaknya tetangga, anaknya sampean. Karena otomatis terkondisikan anak sampean itu setiap hari melihat orang ngaji dan terus. Senyum saya sewu koyok anak saya, saya sendiri gak patah kau bermulang. Tapi semoro-moro iso utawi iki. Pulang panjen bendino sing di sing sawah ya utawi iki. Sebetulnya kita yang paling sukses ketika kita mau melakukan begitu begitu. Wa ulaika humul muflihun. Dan ketika kita jadi ustaz nggak mau melakukan begitu, yang paling rugi ya kita juga. Kalau orang goblok, nane goblok pas. Eh. <laughs> Tapi zaman alim ya anak goblok ya. Eh, rugi dah. Tidak wa ulaika humul muflihun. Karena nggak melakukan apa? ya Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Terus yang dulu saya matur itu eh, kalau kita aktif membangun lingkungan dakwah amar ma'ruf dengan cara kita wong-wong tidak ngopi, ya lapo kan akhirnya akrab jadi lingkungan baik. Itu yang paling diuntungkan kita juga. Yang paling muflikun itu ya kita juga. Baik kita nanti mati nom, anak jadi yatim. Gak perlu khawatir kita. Anak kita yatim akan terpengaruh oleh lingkungan yang sudah hijau. Tapi kalau kita nggak nggak dakwah, nggak memperbaiki lingkungan, pasaman mati nom anak yatim, maka anak sampean itu sudah di luar pengawasan sampean, pendidikan sampean, abang hijaunya anak akhirnya tergantung lingkungan. Padahal ketika itu sampean nggak membangun lingkungan. Jadi anaknya kiai menjadi berandal itu karena tergantung lingkungan. Nah salahnya kiai itu ketika itu nggak membangun lingkungan itu, nggak berikut. Wis pokoknya bener ayat Oke, ora. Alhamdulillah Pokoknya NU membumi.